sehingga mereka terkena ancaman-ancaman yang ada di dalamnya. Padahal sebenarnya surah ini sering dibaca di masjid-masjid kita. Tetapi pelanggarannya luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Saya bacakan tafsirnya atau ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa yahsabu anna malahu كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تتلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة Kurang lebih terjemahan ini. Berikut kita langsung hubungkan dengan tafsir sekalian, setiap Bapak Ibu menemukan kata-kata wail dalam Al-Quran, juga kalau dalam bahasa Arab, memiliki beberapa makna. Seperti sama juga dengan wailun lil mutafifin dalam surah yang lain. Wail ini berarti kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, kehancuran, dan juga bisa berarti sebuah lembah di api neraka yang disiapkan untuk penyiksaan. Setiap kata-kata wail pasti begitu maknanya. Berkisar di mana-mana ini, tapi memang semuanya sama saja tujuannya. Menjelaskan tentang kebinasaan seseorang. Lalu Allah katakan likulli. Kata-kata li di dalam bahasa Arab itu berarti untuk dan kullu semuanya. Dalam bahasa Arab kalau digabungkan antara untuk dan semua ini menandakan tidak terkecuali. Maka kalau kita kembali ke makna awal wailun likulli kehancuran, kebinasaan, ya kecelakaan, lembah di api neraka untuk semua tidak terkecuali. Maka Allah sebutkan siapa yang sedang diancam ini. Dua kelompok humazatin lumazah humazah kelompok pertama dan lumazah kelompok yang kedua perbedaannya hanya di awal huruf saja yang tadi yang pertama humazah pakai h setelah itu yang kedua diganti hanya menjadi lam dengan lumazah kalau humazah ini maknanya adalah alladhi ya'ibun nasu biqaulihi Orang-orang yang sibuk terus-menerus menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Itu makna daripada humazah. Kalau humazah, satunya lagi, alladhi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang sibuk mencontohkan kekurangan orang lain dengan perilakunya. <coughs> Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam kita dituntun oleh Nabi kita, kiai kita, guru kita satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat aib, kekurangan, kesalahan dari seseorang yang tidak ada pada diri kita, yang paling pertama Bapak Ibu lakukan adalah bersyukur kepada Allah sesuai dengan lafaz hadis yang berbunyi siapa yang melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada padanya maka semestinya dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila hanya satu baris saja dua alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang afani telah menyelamatkan saya mimma ibtala bihi apa yang diujikan kepada orang ini. Wa dan telah mendahulukan saya mimma khalaqa tafdila dari apa yang telah diciptakan yang sangat banyak. Doa ini manfaatnya adalah agar kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah tahu kata syukur alhamdulillah ini akan menambah nikmat Allah. Dan kita juga pada waktu yang bersamaan diselamatkan oleh Allah dari masalah itu. Kata para ulama hadis siapa yang baca doa ini, kalau misal ada orang yang suka dusta, ada orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang memang merusak nilai ya, akhlaknya di tengah-tengah masyarakat, maka dengan membaca doa ini, perbuatan itu tidak akan kita lakukan. Pertama kita bersyukur Allah akan tambah nikmat dan yang kedua adalah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Perbuatan ini mungkin dianggap sederhana bagi oleh banyak orang, tetapi luar biasa penyalahgunaan lisan seseorang itu bisa menentukan dia ke surga atau ke neraka, disenangin orang atau dibenci orang. Hanya dari lisan saja. Kita lihat misalnya kalau orang dicintai oleh orang lain gara-gara lisannya. Kalau ada orang secara fisik kurang fisiknya. Mungkin ada sesuatu yang memang fisiknya itu bagi masyarakat atau bagi umumnya manusia dianggap punya kekurangan. Mohon maaf, mungkin kecil, mungkin ada cacat di kulitnya, mungkin, mungkin, mungkin. Tetapi kalau lisannya lembut, baik, santun, tetap aja kita nyaman bergaul dengan dia. Kalau ada orang sempurna fisiknya, gagah, cantik, kaya, pejabat, tapi lisannya tajam. Setiap ketemu mencaci maki, setiap ketemu merendahkan, setiap ketemu kasar. Orang bakal tidak nyaman berteman dengan dia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam hadis Bukhari tentang pentingnya masalah lisan. Jangan sampai disalahgunakan. Beliau berkata, kepada sahabat Nabi yang lain, sahabat beliau Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Muad, ketahuilah saya wasiatkan kepadamu segala sesuatu yang bisa menyelamatkan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat adalah Islam. Masuk Islamlah, amalkan Islam itu. Itu kunci keselamatan seseorang. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Lalu kata Nabi SAW dan puncaknya Islam itu adalah berjihad di jalan Allah. Lalu kata Nabi SAW, Wahai Mu'ad, apapun perbuatan yang kamu lakukan yang bisa mendatangkan ridho Allah, lakukanlah. Dan apa yang bisa menahan murkahnya Allah, jauhilah. Maukah Mu'ad, saya sampaikan kepada kamu sesuatu yang justru merusak itu semua atau malah menjaga semua itu. Islammu bisa baik, kamu siap berjihad, kamu juga akan selalu dalam naungan dan ridho Allah, kamu juga akan jauh dari murkahnya Allah. Kata Mu'ad tentu ya Rasulullah. Lalu beliau memegang lidahnya ditarik sambil beliau berkata, kufu 'anka Jaga ini darimu. Ini yang bisa merusak. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Islam ini sudah banyak sekali ajarannya. Coba ajarkan saya kesimpulannya Islam itu." supaya saya langsung faham apa itu Islam. Jadi saya mudah untuk mengamalkan. Ada satu kunci pintunya apa sih supaya saya bisa langsung oh iya ini maksudnya Islam. tapi saya gampang amalkan. Kata Nabi SAW alaihi Allah tsumma Ikrarkan dengan fikiranmu dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku hanya Allah, Nggak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, pergantian siang malam, turunnya hujan, apapun yang di langit dan di bumi, di kedalaman lautan, yang kelihatan dengan tidak kelihatan oleh panca indera manusia, yang ciptain, yang urus, yang ngawasi, yang musnahkan Allah. Ikrarkan itu dengan lisanmu, ikrarkan di pikiranmu, yakini dalam hatimu, kemudian istiqomalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Istiqomah di situ. Apa yang dihalalkan, nikmatin. Apa yang diharamkan, jauhi. Itu kata kuncinya. Itu kesimpulan Islam. Kenal Tuhan Allah, patuhi perintahnya. Selesai. Sampai kamu mati. Lalu, sahabat ini cerdas. Dia bertanya, ya Rasulullah. Saya sudah tahu sekarang pintunya. Kira-kira apa yang bisa menutup pintu itu? Saya jadi susah untuk memahami Islam. Susah untuk saya amalkan. Susah untuk saya yakini kalau Allah itu ada. Nabi saw sama perilaku hadis yang pertama menarik lidah beliau sambil berkata hada ini nih yang buat kamu susah bisa karena lisan ini kamu bisa istiqomah di agama Allah bisa juga ini yang membuat kamu susah untuk mengamalkannya. Salah satu dari dua ini. Ya. Hadis yang lain Bapak Ibu sekalian. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza asbaha Adam." Kalau tiba anak cucu Adam pada pagi hari kayak sekarang kita lagi alami di subuh waktu seperti ini. Kullu a'da'ul jisim tukaffirul lisan semua anggota tubuh manusia itu berbicara pada lisan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, semuanya berbicara pada lisan kita. Tapi kita nggak tahu bagaimana itu. Semuanya menghardik lisan. Karena ini sudah mau beraktivitas nih. Mereka semua berkata kata Nabi SAW, Ittaqullaha fina. Wahai lisan, kau harus patuh kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Wa ini wajajda eh wajajna. Kalau kamu menyimpang, bengkok, kami pun ikut-ikutan. Sabda yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zina itu dimulai dengan lisan dan dibenarkan oleh kemaluan. Bagaimana orang mulai WhatsApp, mulai BBM, mulai telepon, lisan, nanti dibenarkan oleh kemaluan. Beranjak daripada lidah seseorang. Ini hal mendasar yang harus benar-benar kita ketahui. Nabi Muhammad SAW di hadis yang selanjutnya juga riwayat Bukhari Muslim mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir Betul-betul tahu Tuhannya Allah Dia yakin La ilaha illallah Tidak ada yang ciptakan apapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah gitu. Ya. Dia mengaku tentang itu Dan dia tahu juga beriman tentang adanya akhirat Amalnya akan dihisap hari kiamat Dan dia akan ke surga atau ke neraka Tapi dia ingin masuk surga dan selamat dari neraka Maka sebaiknya dia hanya mengucapkan dari lisannya yang baik atau dia diam atau dia diam. Orang beriman tidak kenal kata-kata bohong, tidak kenal nama-nama namanya manipulasi. Tidak ada yang tertutup samar-samar bagi seorang mukmin yang diucapkan dengan lisannya kebenaran. Semua yang keluar emas, semua yang keluar harapan dia dicatat oleh malaikat rahim untuk menjadi tambahan amal dan memberatkan timbangan amal solehnya di hari kiamat dan membawa masuk ke dalam surga. Gak ada waktu bagi seorang mukmin mengucapkan kata-kata kosong, dusta, diputar balikan data, menyakiti orang lain. Gak ada dalam Islam itu. Tetapi realita di lapangan kita Bapak Ibu sekalian berbeda. Di media kita sekarang, di TV-TV, tidak pernah ya, atau tidak ada TV kita yang swasta saya bicara. Maksud saya TV-TV yang sudah menasional sekarang. Ada TV-TV Islam yang baru sekarang muncul, Alhamdulillah tapi yang umumnya yang banyak ditonton oleh masyarakat tidak dianggap laku TV itu kecuali harus ada gosipnya. Apa itu gosip? Ceritain aibnya orang. Sengaja ada orang datang, datang ke rumah orang, ketuk-ketuk, kemudian cari tahu atau mengintip dari jendela yang mencari tahu tentang bagaimana dia dengan istrinya, sama suaminya, anaknya, pembantunya. Diambil semua informasi lalu dinukil Sampai orang yang sedang digosipin pun tidak tahu tiba-tiba kaget pagi sudah ada berita tentang dia. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian di dalam Islam kalau kita lihat aib pada diri saudara kita muslim yang diperintahkan dalam agama yang kedua selain kita harus ya, membaca doa dan bersyukur kepada Allah yang kedua adalah atasatur tutupin aib itu ditutupin bukan disebar kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim man satara musliman di dunia satarahullahu yawmal kiamat siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat hadis yang lain dari Bukhari berbunyi al muslimu akhul muslim seorang muslim saudara dengan muslim yang lain mau dia turunan Arab, mau dia turunan Melayu, mau dia turunan bule, mau dia orang Afrika, Pokoknya selama syahadat sama dari Bani Adam, cuma Allah buat variasi suku dan bahasa ini untuk menunjukkan kemaha besaranNya Allah. Allah mampu membuat paras wajah yang berbeda, Poster tubuh yang berbeda, Allah membuat warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Allah mengatakan dalam Al-Quran masalah itu untuk variasi saja. A'udzubillahiminasyaitonirrojim ya ayuhannas nas Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia semuanya kalian. Semuanya Allah katakan kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa sama. Lalu kami kembang biarkan kalian dan kami kalian jadikan kalian berkembang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal sehingga tahu tentang pencipta kalian Allah keajaibannya ada di situ bagaimana Allah menciptakan para wajah yang berbeda postur tubuh yang berbeda warna kulit yang berbeda dan seterusnya kita harus tutupin aib tersebut yang tutupin aib saudaranya muslim di dunia akan ditutupi aibnya juga hari kiamat tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, menceritakan sesuatu yang ada pada saudara kita, aib. Ini namanya dalam agama Islam giba. Apa itu giba Bapak Ibu sekalian? Zikruka akhaka mayat roh. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu apa yang dia tidak suka dan dasarnya ada sama dia itu. Misal dasarnya Saudara kita ini punya masalah, memang punya kekurangan, punya aib. Lalu kemudian kalau disebutkan aib itu, dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Karena kalau tidak ada sesuatu pada dia lalu kita ceritakan, itu berarti namanya fitnah. Lebih berat lagi. Dari dua lini ini tidak boleh menceritakan sementara memang dasarnya ada sama dia tidak boleh. Kalau tidak ada lebih berat lagi, fitnah namanya. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya memang ada dasarnya pada diri seseorang masalah itu? Datang, nasihatin, ingatkan. Bukan malah disebar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Unsur akhaka zaliman au Tolong saudara-saudara kalian muslim itu baik dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, Hada matlum fama balu bidhalim. Orang yang terzalimi ya Rasulullah, masuk akal kita tolong. Tapi orang yang berbuat zalim, berbuat salah, gimana caranya kami tolong gitu. Karena kata-kata unsur akhaka, menangkan dia, tolong dia. Dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat ya Rasulullah, orang yang terzalimi, masuk akal kita bantu. Bagaimana caranya kami faham orang yang berbuat zalim ditolong, dimenangkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara engkau meluruskan kesalahannya. Itulah pertolonganmu untuknya. Jadi kalau kita disuruh orang salah, datang dekatin, ngobrol, nasihatin. Maaf saudaraku, ada orang staffnya salah dalam sholat di masjid. Jangan didiamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau tak Pak saya mau kasih masukan sebentar boleh? Iya Setahu saya saf itu harus rapat dan lurus kalau dalam sholat Pak Begitu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi SAW Sudah Pasti orang kalau diberikan sampaikan dengan cara baik-baik Dia akan mengatakan oh iya terima kasih Kita akan luruskan Jangan kita lihat safnya miring Kemudian syaitan menggoda kita mengatakan Itu orang tidak faham sunnah Itu orang tidak jalankan sunnah Nabi Lalu kemudian kita tinggalkan. Lalu kita cerita sama teman-teman kita, tuh bapak yang itu staffnya miring tuh. Loh bukannya diluruskan, malah diekspos, nggak boleh. Ingat bapak ibu sekalian, jangan siapkan musuh yang akan merumitkan kita pada hari kiamat. Banyak orang subhanallah, dia bukan menghilangkan musuhnya hari kiamat, malah memperbanyak musuh. Di hari kiamat nanti dihisab di mahkamah Allah hari kiamat di mahsyar itu tidak ada yang tersembunyi semuanya akan kita lihat dan tidak ada sedikit pun kezaliman yang akan berkuasa semua akan dihancurkan oleh Allah SWT yang kezaliman kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Atadruna manil muflis Kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut Kata para sahabat Man la dirmalahu wa la dinar ya Rasulullah Orang yang bisnis lalu dirham dan dinarnya habis ya Rasulullah. Itu orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, Al-muflisu bukan itu. Orang yang bangkrut sebenarnya mayyati yaumal kiamat. orang yang datang pada hari kiamat, ya'ti bi salatin wa siyamin wa hajjin wa sadaqatin. Orang yang datang hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, wa ya'ti wa Tapi dari sisi lain, dia datang juga sekaligus membawa dosa-dosa, pernah menyakiti orang ini, pernah menceritakan aibnya orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, pernah mengukur orang yang itu. Lalu mereka datang orang-orang yang dizalimi ini pada hari kiamat di mahkamah Allah berkata, "Ya Allah, orang ini pernah gosipin saya nih, tidak sempat minta maaf." Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, sebagai hukumannya Allah ambil pahala dia dikasih kepada orang yang nuntut. Datang lagi orang yang satu, ya Allah ini orang pernah ngambil tanah saya sejengkal. Dia ngambil secara paksa, patok rumahnya. Dia nggak minta maaf sama saya, dia nggak bayar, diambil lagi pahalanya dikasih. Ya Allah orang ini pernah nyakitin fitnah saya di tengah-tengah dia dulu tetangga saya nyakitin saya diambil pahalanya semua terus diambil pahala kata Nabi saw, Alaihi fa funiyat hasanatu kalau seandainya pahala pahalanya sudah habis dibagi-bagiin kepada orang-orang karena banyaknya masalah dia dengan orang-orang yang dia siapkan musuh hari kiamat hanya karena bahaya lisannya mengambil haknya orang lain mencaci maki orang lain menghina orang yang lain maka kalau masih datang lagi orang menuntut ukhidha min sayyiatihim datang orang-orang menuntut ternyata pahalanya udah habis yang dibagi-bagiin nggak ada lagi pahala bagaimana caranya masih ada yang nuntut maka kata Nabi SAW diambil dosa-dosanya orang yang menuntut tadi Ditimpahkan kepada dia Udah pahalanya habis semua Dia setengah mati sholat Dia setengah mati puasa Ramadan Selama 70 tahun dia hidup Sholatnya sudah dikerjakan Sodakah dikeluarkan zakat fitrahnya Zakat malnya Habis semua dibagi-bagi oleh orang lain Pada orang lain maka pada saat itu diambil dosa-dosa orang yang masih menuntut ditimpahkan kepada dia. Maka tadinya dia berpahala banyak, jadi habis semua kemudian ditimpahkan lagi dosa orang lain. Maka dilemparkanlah dia ke dalam api neraka gara-gara dosa tadi, ada lagi pahalanya dia. Lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ulama yang masyhur berkata, yang paling menjadikan dalam hidupmu ialah kalau pada hari kiamat nanti kamu melihat pahala-pahala ibadahmu ada di timbangan amal orang lain, itu yang paling menyedihkan. Kita sholat, puasa, zakat, haji, apalah perbuatan bakti dengan orang tua. Ternyata setengah mati kita menyulit di akhirat nanti masuk di timbangan amalnya orang lain. Gara-gara kita hanya tidak bisa mengontrol lisan. Hanya karena sibuk dengan masalahnya orang lain syukuri nikmat Allah, lalu nasihatin dia dan tutupin aib itu. Itu penting. Ingat hadis Nabi SAW yang lain, hadis yang mulia sekali. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah jalan di pasar, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan beberapa sahabatnya. Kemudian pada saat itu ada bangkai kambing. Kambing sudah mati beberapa hari, dua hari sudah mati jadi bangkai, baunya nggak enak. Tanduknya patah, satu, matanya buta, kakinya pincang. Kakinya juga patah kambing ini. Dan sudah jadi bangkai. Jadi di kambing ini ada empat aib. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, dan sudah jadi bangkai. Maka Nabi SAW ingin menggunakan metode namanya dalam bahasa Arab jambul intibah. Menarik perhatian orang-orang. Supaya Orang-orang ini sadar apa yang akan disampaikan ini penting sekali. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai. Kalau dia hidup, dia penuh dengan aib. Tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Kalau kambing hidup pun punya aib ini gak ada yang mau beli ya Rasulullah. Apalagi ditambah sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW diulangi lagi. Kalau begitu siapa yang mau saya kasih cuma-cuma? Gak usah beli. Kata para sahabat ya Rasulullah sama saja. Kalau dia pun hidup, kambing hidup dikasih cuma-cuma tapi tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Gak ada yang mau terima ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ini pesannya sebenarnya. Kata Nabi SAW demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih baik dan lebih ringan baginya dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Bahaya sekali. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya dosa, dosa ada dua macam. Ya. Ada dosa kepada Allah seperti orang tidak sholat, dosa sama Allah. Orang berzina, dosa sama ini bukan berarti kita katakan gampang yang tidak. Ini caranya bertaubat kepada Allah, minta maaf sama Allah. Tiga syaratnya kata Imam Nawawi rahimahullah. Kalau orang berbuat dosa-dosa ini menyesali. Yang pertama tinggalkan dosa itu. Yang kedua sesali. Yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulangi. Ya Allah saya tobat padamu. Saya tidak mau lagi berzina. Saya nggak mau lagi riba. Saya nggak mau lagi begini. Tinggalkan dosa itu. Lagi bohong, lagi zina, lagi riba. Tinggalkan. Sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulangi. Udah dibersihin tuh karena dosanya sama Allah. Setelah itu dia tinggal beramal saleh. Tapi ada dosa yang kedua ini yang penting, bahaya sekali. Dosa yang berhubungan Allah katakan dosa yang dihubungkan dengan makhluk. Dihubungkan dengan makhluk. Jadi misalnya kita berbuat salah seperti orang mencuri, gosip tadi gibah, memfitnah, mengambil harta warisannya ahli waris yang bukan hak kita, mengambil sebidang tanah punya tetangga di sebelah. Ini berhubungan dengan manusia nih. Ini caranya selain taubat kepada Allah harus harus minta maaf dan mengembalikan haknya orang itu. Gak bisa tidak. Kalau tidak, pastikan dia akan ketemu dan akan masalah sama kita hari kiamat. Gak bisa tidak. Subhanallah di Jakarta pada saat jalur busway kalau yang teman-teman sering ke Jakarta tahu dibuat waktu pertama dibuat saya kebetulan sudah pindah ke Jakarta waktu itu. Saya lagi satu mobil dengan ayah saya dan sahabat dekatnya beliau. Sahabat dekat ini, masya Allah sudah berumur 85 tahun umurnya, masih sehat, masya Allah. Naik di mobil sama saya. Kemudian ngobrol-ngobrol lah kita. Pas lewat di jalur busway macet, mau lagi macet. Teman ayah saya yang sudah berumur ini bilang, ini ngapain dibuat jalur busway dibuat macet? Bahasanya begitu. Terus sebelum dilanjutkan, saya khawatir akan ada lanjut, saya bilang, maaf paman. Bahasa Arab itu dipanggil ami, maaf ami. Bisa nggak saya bicara sebentar? Oh ya silakan hadir bicara. Langsung saya cut pada saat itu, saya bilang, amin. Kalau sa ami ini paman, kalau seandainya apa yang atau eh, apa yang dibuat oleh pembuat jalur busway ini salah, salah memang dasarnya, maka tugas ami datang menasehatinya. Ini salah, ini nggak boleh begini. Dan tidak boleh Amin gerutuh begini di mobil nggak boleh. Apalagi ceritain itu, karena kalau dia salah tetap harus dinasehatin, bukan diceritain. diceritain Diceritainnya sudah masuk karena gibah itu adalah sesuatu yang ada dasar kesalahan pada seseorang. Dan itu konsekuensinya Ami harus minta maaf. Kalau yang sedang dia lakukan ini benar di mata Allah, memang dia niatnya ikhlas, mau justru menghilangkan macet cuma karena Jakarta terlalu macet jadi ada harus ada alternatif dulu, memang harus melalui proses. Benar yang dia lakukan, maka dia dapat pahala, tetap saja Ami dapat dosa, tetap harus minta maaf juga. Jadi dari dua sisi. Kalau salah minta maaf, kalau benar minta maaf. Kalau dia benar, tapi minta maaf karena sudah terlanjur menganggap itu kesalahan. Berat, saya tanya, Amin bisa nggak Amin temuin nih Gubernur DKI sekarang setelah mengucapkan kalimat tadi untuk minta maaf? Oh iya ya, nggak bisa. Kita kirim kartu lebaran saja iya kalau diterima. Mau ketemu iya kalau diterima, kalau enggak gimana caranya kita mengatakan maaf? Dan berapa banyak Bapak Ibu sekalian coba hisap dari Anda sendiri. Berapa banyak yang kita terima gosip di TV-TV kita ini Orang yang kita tidak kenal dari artis, tokoh masyarakat, pejabat, kita tangkap nih informasinya. Setelah itu apa? Kita datang ke, te ke tempat mengajar kita di sekolah, di tempat kerja kita, di tetangga-tetangga kita, di pasar kita. Lalu kita ceritakan, kamu udah tahu belum? Artis fulan itu begini loh. Si fulan itu begini loh. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bisa nggak Anda ketemu sama artis itu minta maaf? Ini berat ini. Kalau tidak konsekuensinya adalah dia akan datang hari kiamat untuk kita. Ini bahaya sekali. Untuk apa yang musuh hari kiamat? Perhatikan kejelian para ulama dalam masalah ini. Kalau pernah dengar ada seorang ulama namanya Imam Bukhari. Hadisnya beliau itu luar biasa diterima oleh masyarakat muslim secara umum karena beliau kalau mau terima hadis nulis hadis di bukunya itu sholat dulu dua rakaat minta petunjuk sama Allah dan menelusuri betul-betul jalur sanatnya benar nggak ini si fulan dengar dari fulan dengar dari fulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau udah benar dan benar diyakini sama dia benar baru ditulis sama dia sampai dikatakan hadisnya hadis sahih kalau diriwayatkan Imam Bukhari beliau pernah apa ibu sekalian saking hati-hatinya ya lagi mau berburu sama teman-temannya lagi mau berburu pakai panah sebelum pergi ke hutan berburu, Imam Bukhari di halaman rumahnya lagi latihan mana sambil nunggu teman-temannya datang. Waktu dia lepasin anak panahnya, anak panahnya dia rupanya kena ya pagar tetangganya. Ada pagar kayu kayak kita biasa. Kena anak panah itu kena tercuil sedikit pagarnya tetangga itu, sedikit tercuil. Imam Bukhari tiba-tiba mukanya ketakutan cabut anak panah itu dia panggil pembantu di rumahnya, dia bilang sampaikan kepada tetangga si fulan, salam saya dan bilang dia mau diganti berapa pagarnya itu. Yang rusak sedikit. Pembantunya datang ke sana sampaikan salam dari Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa saya mohon maaf tadi pagar Anda kena tercul sedikit gara-gara anak panahnya. Tangannya bilang, Imam Bukhari, jangankan pagar saya, rumah saya saya kasih ke dia. Orang tahu dia seorang ulama gitu. Apa yang terjadi? pada saat datang pembantunya ke rumah mengatakan imam wahai imam kalau kita tuh kiai imamnya wahai imam tadi tetangga katanya sudah maafin anda jangankan pagarnya rumahnya saja dia mau kasih apa yang terjadi bapak ibu sekalian berita sederhana tapi Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT terus dia memuji Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dia suruh keluarkan beberapa bekal makanannya kasih fakir miskin sebagai tanda syukur kepada Allah pembantunya tanya apa imam? Ada apa nih? Gitu kan. Dia bilang, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya tidak bermusuhan sama orang itu hari kiamat. Gara-gara pagar tercuil, kita berapa banyak injak sendalnya orang keluar dari masjid, ngerusak kendaraannya orang. Kadang-kadang subhanallah di Jakarta sering saya uruskan Bapak Ibu sekalian, ada orang tidak paham, dia sewa mobil nih, karena dia sewa mobil rental mobil, karena dia anggap bukan mobilnya, sembarangan saja polisi tidur diinjak sembarangan lubang pokoknya ya sewa nggak apa-apa subhanallah anda nggak yakin ada Tuhan anda Allah swt walaupun orangnya tidak lihat Allah lihat kita dan ingat dalam Islam ada konsep dasar begini al jaza min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan hari ini anda tipu orang demi Allah besok anda ditipu hari ini ya kita mencuri hanya orang lain besok kita dicuri hari ini kita nyakitin orang lain besok kita disakitin pasti datang waktu itu tidak mungkin tidak orang kalau paham ini dia tidak akan melakukan kesalahan karena dia tahu bahaya bahayanya akan datang balasan yang sama bodoh saja orang yang tidak paham ini berbahaya sekali akan datang hari ini kita bantu orang besok Allah akan membuat kita dibantu hari ini kita menjenguk orang sakit, rasa kita kita akan dijenguk apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berbaktilah dengan orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak berbakti dengan kalian. Perhatikan balasannya setimpal. Bakti dengan orang tua, Allah kasih anak bakti dengan kita nanti. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Maka Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita nggak pernah selingkuh, Pasangan kita dijaga di rumah oleh Allah, nggak bakal selingkuh. Itu kata kuncinya, Allah jaga. Jadi ada balasan setimpal dengan perbuatan. Harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Kita pindah sekarang, tentunya agak panjang saya jelaskan tadi karena ini inti bahasan sebenarnya. Kalau kelompok kedua adalah lumaza, orang yang mencontohi aib orang lain dengan perilaku. Tadi kan kalau ceritain, ini lumaza mencontohi misal temannya cadel, Bapak Ibu tahu cadel ya? Seorang di Jakarta bilang cadel, ngomongnya susah, gitu kan? Nah orang kalau cadel, temannya cadel, dicontohi, diolok-olok. Ada orang pincang, dicontohi pincangnya. Subhanallah. Padahal bukan dia bersyukur sama Allah malah dicontohin. Pincangnya cara jalannya, cara ngomongnya. Ingat ini berbahaya. Ini masuk dalam kelompok kedua yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan surah ini, saya ringkaskan surah-surah ini. Lanjutannya karena ini sekarang ini rinciannya saja. Penyebab-penyebabnya dan apa yang Allah ancamkan. Alladzi jama'a malan dan ayat kedua. Wailun likulli humazatil lumazah kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka untuk kelompok orang yang suka ceritakan aib orang lain dan mencontohkan aib orang lain. Siapa mereka ini? Apa yang paling banyak menyebabkan dua kelompok ini ada di masyarakat? Alladhi jama'a mala mu'addada. Paling banyak terjadi pada orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunianya. Kepala sekolah, ada saingannya mau jadi kepala sekolah juga. Nah ini poinnya. Pedagang, ada pedagang lain buka dekat rumahnya. Dia kerja atau dia buka sesuatu, ada juga orang lain buka pada saat itu kita nggak usah merasa terganggu. Tunjukkan saja kualitas. Ikhlaskan niat Allah kasih rezeki. Gak usah khawatir. Tidak perlu khawatir rezeki kita diambil oleh orang lain. Bapak Ibu kalau buka YouTube, kalau pernah sering buka YouTube, coba ketik nama saya Khalid Basalama. Ketik ada ceramah saya judulnya Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Dua jam setengah saya ceramah masalah rezeki. Tapi saya simpulkan begini Bapak Ibu sekalian. Rezeki setiap orang di antara kita sudah dicatat dan ditentukan. Tidak ada dalam Islam itu rezeki saya diambil oleh orang lain. Mustahil, nggak mungkin. nggak mungkin. Kalau dia lebih baik dari saya sudah begitu Allah kasih. nggak boleh kita cemburu. Kita boleh minta sama Allah dikasih lebih boleh. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada satu jiwa pun, satu jiwa pun, pegang baik-baik hadir ini, yang meninggal dunia, kecuali pasti yustaufa rizku, akan disempurnakan rezeki yang telah Allah catatkan untuknya. Tidak mungkin kita meninggal, kecuali semua rezeki akan sampai kepada kita yang telah Allah catatkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejar dia sudah begitu itu hukum Allah kalau kita cari informasi lain, dia akan ngawur semuanya tapi ini wahyu wahyu dari Allah SWT udah benar itu hanya saja Bapak Ibu sekalian rezeki memang itu ibarat seperti sebuah pohon ada buah pohon ini berjatuhan bergeletakan ada buah yang bergantungan yang bergeletakan ini semua orang bisa dapat udara yang dia hirup cahaya ditangkap oleh matanya dia bisa memantulkan kembali air ini saya tidak pernah minta disiapin oleh panitia ya kita tiba-tiba orang tua meninggal dapat warisan ada rezeki yang berjatuhan kita tidak berusaha pun datang sendiri ada rezeki yang bergelantungan untuk Bapak Ibu dapat, harus Bapak Ibu punya tangga untuk naik. Tangga ini namanya ikhtiar, berusaha. Gitu kan. Semua orang kafir, orang beriman akan bisa dapat semua rezeki ini. Ini sesuatu fasilitas yang Allah siapkan untuk semua orang. Beda perbedaan dasar itu saya jelaskan. Tangga ini adalah ikhtiar. Misal, ada orang sengaja sekolah, sudah selesai sarjana S1, mau S2, mau S3 supaya nanti gajinya di kampus kalau ngajar lebih tinggi. Sudah punya satu toko, mau buka dua toko, tiga toko, sepuluh cabang. Itu dia ingin kembangkan, dia pakai tangga, ikhtiar. Dia pelajari di ilmunya, maka dia bisa naik. Ya. Lalu kemudian dia punya hak, Allah kasih dia, silakan petik buah berapapun yang kau mau, silakan. Hanya perbedaan dasarnya antara orang beriman sama orang kafir adalah orang beriman hanya disuruh ngambil buah yang bagus saja, yang berkualitas saja. Jangan ambil yang ada ulatnya, yang halal saja dan toyib. Kalau orang kafir nggak ngerti, main cabut semuanya, yang berulat kah, yang sudah busuk kah, diambil semua. Kalau kita nggak, disuruh ambil yang bagus saja. Jadi jangan pernah merasa dirugikan oleh orang lain Tetangga kita punya mobil, sudah rezekinya dia. Oh, sudah rezekinya. Ya Allah, karuniakan juga saya mobil. Itu yang benar. Bukan kita tetangga yang beli AC, kita yang kedinginan. Tetangga yang pakai mobil, ya kita sendiri yang sakit hati. Kaki kita yang sakit pegel, padahal dia injak gas gitu kan. Dia yang injak rem. Kenapa harus seperti ini? Jadi kita harus tahu ya, dan kalau sesuatu itu bukan rezeki kita tidak akan pernah kita bisa dapatkan. Saya kasih contoh biasa di pengajian saya di Jakarta. Pernah nggak bapak ibu beli makanan, bawa pulang ke rumah, niat mau dimakan besok, taruh di kulkas, ternyata besok pagi sudah dimakan. Mungkin sama pembantu di rumah, mungkin sama anak-anak sudah dimakan. Mana punya saya sudah dimakan sama anak-anak. Apa jawabannya? Bukan rezeki kita, udah rezekinya dia. Saya pernah ke Surabaya, dulu habis ceramah tapi akbar. Saya pernah beli madu mungso, ada makanan khas di Surabaya, saya suka sekali gitu. Saya beli beberapa bak, satu tempat itu mungkin 50 biji kecil-kecil gitu saya beli. Ingin bawa, pas lagi nunggu pesawat mau ke Jakarta, saya tunggu di lounge, di tempat tunggu di bandara. Sambil saya ketik-ketik ceramah saya di laptop, saya sambil makan satu dua biji. Subhanallah karena keasyikan lagi ngetik-ngetik sudah tiba-tiba dipakai, saya tutup laptop saya, masukin, lupa saya bawa plastik itu. Saya pergi langsung naik pesawat. Nanti tiba di Jakarta baru saya ingat. Wah, makanan kesukaan saya ketinggalan. Tapi karena sudah tahu ilmunya tenang saja. Oh, bukan rezeki saya. Rezekinya mungkin menjaga launch itu. Selesai. Kita harus paham masalah ini, gitu kan? Nah banyak orang kena kelompok humaz dan humazah karena tadi allah jama'a mala mu'addada, sibuk mengumpul hartanya atau prestasi dunianya, gitu kan. Kemudian dia menjatuhkan orang lain. Ada orang masuk belanja di toko kita. Kemudian dia bilang, "Pak, ini berapa harganya? Bu, ini berapa gulanya?" Oh, 7.500. Loh, tetangga ibu di sebelah jualnya 6.500. Mestinya kita pada saat itu, oh iya, coba nanti saya tanya ya. Saya tahunya sih modal saya 6000 saya jual 7500 gitu kan. Itu semestinya normal ya. Tapi ada orang tidak, oh mungkin gulanya dia itu palsu. Jatuhin orang, gitu kan. Ini yang dimaksud. Jadi gara-gara dia mau laku dagangannya, gara-gara dia mau dapat jabatan itu jatuhin orang lain. Allah jama'a malan wa Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya, prestasi dunianya, ijasa-ijasa, kedudukan yang dia telah dapatkan, mobil mewah yang telah dia miliki, rumah yang telah dia beli, semua mengekalkan dia di dunia. Kalla kata Allah, tidak mungkin la yumbadanna fil hutama. Dia pasti dilempar ke dalam hutama. Wa ma adraka mal hutama? Apakah kalian tahu apa itu hutama? Supaya kalian takut sama hutama itu. Narullahil muqada. Apinya Allah yang berkobar-kobar. Jadi kalau api itu, Bapak Ibu sekalian kecil, biasanya kita tidak takut. Tapi kalau berkobar, ini berbahaya. Tapi sekecil apapun api, tetap menyakitkan. Coba ambil korek gas, bakar ibu jari kita. Sendiri. 5 detik aja, memar. Satu menit matang tangan kita ini. Sakit berbulan-bulan baru korek gas. Bagaimana kalau alat senjata yang fus apinya gitu nyebar? Gitu? Saya pernah masih waktu ngontrak rumah di kota Makassar waktu itu. Kemudian di sebelah tempat saya ruko yang saya sewa ada tetangga kebakaran subhanallah rumahnya kayu. Waktu saya datang mau bantu tiba-tiba ada api nyembur besar. Untung alhamdulillah Allah masih selamat di depan saya pas. Dan saya mundur. Subhanallah, tiba-tiba saya terbayang ayat ini. Bagaimana api nyembur ini kalau kena hangus tiba-tiba orang. Allah mengatakan narullahil muqada api Allah berkobar-kobar. Cukup sampai situ tidak? Allah mengatakan lanjutannya inna eh, apa dikatakan narullahil muqada allati tattaliu alal afida. Api berkobar itu kalau membakar di neraka utama orang yang suka gosip tadi, ya, orang yang suka contohin orang lain akan membakar langsung jantungnya Kata para ulama begini Bapak Ibu kalau ada orang lagi berdiri kita bakar dari kakinya. Yang terakhir terbakar jantungnya, karena ngelewatin kulit, ngelewatin semua baru terbakar jantungnya. Jantung ditutupin dengan dua tulang rusuk kita yang besar, gitu kan? Jadi dia telan tetapi khusus api neraka utama sentuh kakinya langsung di jantungnya, membakar. Cukup sampai situ. Tidak, Allah tambah lagi. Innaha alaihim muqsada. Ketahuilah api neraka utama yang berkobar-kobar tadi alaihim terhadap mereka muqsada, melengket di tubuh mereka. Jadi kalau api, api itu disemprotin, biasanya pakai alat misalnya, nyemprot terus hilang kan dia. Disemprot lagi baru gini Kadang-kadang ada yang tersisa terbakar ada yang tidak. Nah terapi neraka utama beda Begitu disemprot ke badan kita Apinya melengket sampai dia bakar Sampai selesai baru dia padam Cukup sampai situ? Tidak Allah tutup lagi Kata ulama penutupan surah ini dengan ya Kalimat yang kalau orang faham tentang penyiksaan Dia akan tahu bahwasanya kalimat ini luar biasa Kata Allah Fi amadin mumaddadah mereka diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap neraka utama Begini cara memahaminya Bapak Ibu sekalian. Kalau masjid ini kita tutup, semuanya tidak ada lubangnya sama sekali. Ada pintu satu di sana, juga kita akan tutup. Masukkan satu orang, kita ingin siksa, dibakar. Bakar satu masjid ini, nggak ada tempat dia bisa lari, pintu pun ditutup pintu besi, nggak bisa. Pada saat dia dilepaskan di ruangan yang penuh dengan api, dia akan mati terbakar. Nah, tapi dia tidak, dia, dia tidak diikat ya. Dia masih bisa lari ke sana, lari ke sini. Artinya ada jeda, ada jeda waktu. Detik-detik tertentu Bapak Ibu sekalian yang dia lari ke sana, lari ke sini, itu yang membuat tidak terbakar, tidak dia rasakan sakitnya. Masih ada sedikit jeda ya dia, walaupun dia mati terbakar nanti. Kalau di ruangan mesin ini ada tiang, kita ikat orang itu di tiang, lalu dibakar semua. Maka dia juga akan mati terikat, tadi nggak terikat. Tetapi masih ada jeda. Kalau kakinya dia sentak sentakan ke tanah, ke lantai, mungkin api yang di bawah kakinya bisa padam. Ada jeda dan tidak rasa panas. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini makna ayatnya. Kalau seandainya kita tancapkan seperti kipas angin ini, tidak ada kipasnya, tiangnya saja. Ditancapkan ke atap mesin ini, lalu orang itu kita ikat di atap, di, di tancapan besi itu, lalu dibakar, dia bergerak kiri kanan pun per detiknya dia rasakan panasnya api itu. Artinya tidak ada jeda, tidak bisa dia selamat, tidak ada detik pun yang dia selamat. Ini yang Allah katakan, fi amadin mumaddada, api yang disemprotkan ke mereka melengket di tubuhnya tambah lagi, mereka diikat ke tiang-tiang yang bergelantungan di atap-atap neraka utama. Jadi biar gerak kiri kanan, tetap per detiknya rasakan panas itu. Apa sebenarnya yang Allah fokus dalam ayat ini? Maka tadi dari awal yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, pentingnya Allah melarang kita menyalahgunakan lisan. Boleh tertawa, boleh tersenyum, tapi nggak ada kedustaan. Boleh bergaul, tidak ada penghinaan terhadap orang lain. Tidak ada menyebutkan aib orang lain. Yang kita ucapkan cuma emas. Kalimat-kalimat yang baik. Saya tutup Bapak Ibu sekalian ceramah ini dengan kisah seorang ulama bernama Rabi ibn Haytham tapi potongan kisahnya saja. Lengkap kisahnya mungkin insya Allah kita lanjutkan sebentar jam 10 pagi pada saat ceramah yang kedua. Dan juga saya akan tutup nanti. Ini toko tolong diingatkan saya khawatir lupa. Ada empat poin yang kalau bapak ibu lakukan tidak termasuk gosip atau kibah. Rabi ibn Hitham seorang ulama tabiin yang masyhur Beliau pernah ditanya oleh muridnya. Jadi Rabi bin Haytham ini Bapak Ibu sekalian terkenal sekali. Kalau orang ngomong sama dia pasti nyaman. Ngomongnya selalu baik. Selalu isi ngomongnya Pak, tanya kabar, nasihatin orang, nyenangin orang dengan hal-hal yang tidak ada kedustaan, gitu kan? Atau berzikir atau baca Quran, nggak ada yang lain. Gak pernah hina orang, gak pernah ghibah, gak pernah apa-apa. Semua emas yang keluar dari mulut itu selalu baik saja. Lisannya luar biasa gitu. Muridnya tanya, wahai imam, apa yang membuat pribadi Anda terbentuk seperti ini? Apa kata beliau? Wahai muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu bahwasanya kita punya Tuhan namanya Allah di langit sana dan Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Alim, Sami, Basir. Allah itu Maha tahu semuanya, gitu ya. Allah itu luar biasa maha tahu dan Allah titipkan di pundak setiap orang di antara kita sebelah kanan malaikat namanya Rakib yang mencatat semua perbuatan baik dan di sebelah pundak kiri kita ada malaikat namanya Atid yang mencatat semua keburukan-keburukan kita serta semua yang dicatat oleh dua malaikat ini akan dibacakan dan dihisapkan untukmu di sana di akhirat nanti. Artinya apa? Yang membuat dia bisa mengontrol lisannya, tahu nih kalau ada bodyguardnya Allah dua. Selalu ngawasin, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, nggak pernah apa-apa, catat semua, baik atau buruk. Makanya Bapak Ibu sekarang ada buku saya tulis, semoga Allah mudahkan terbit insya Allah. Judulnya begini, Saudaraku, biarkan rakib yang catat amalmu bukan atid. Artinya selalu sibuk amal soleh aja, biar ini malaikat yang kanan yang sibuk. Itu nanti akan bermanfaat buat kita. Jangan atid, atid berbahaya. Bisa masuk neraka dihisap oleh Allah SWT. Terakhir kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan empat poin yang berhubungan dengan ayat ini. Ada empat keadaan di mana Bapak Ibu tidak terhitung hibah. Yang pertama adalah istifta, meminta fatwa. Misal ada suami istri bertengkar, lalu tidak tahu hukumnya. Suami sudah terlanjur ucapin kalimat cerai. Istrinya nggak tahu nih statusnya saya bisa nggak gitu loh, masih istri atau enggak, atau suaminya nyesal, nggak tahu hukumnya. Datang kepada seorang ustadz, lalu dia ceritakan, ustadz ada terjadi masalah antara saya sama istri saya karena dia keluar tidak pakai jilbab, karena dia tidak sholat, karena dia begini dan begitu, tidak masa yang buat saya. Lalu saya ucapkan kalimat cerai. Kan di sini dia ngucapin kesalahan istrinya ya, itu kan aib. Tapi pada seorang ustaz yang memang bisa memandu dia secara hukum agama. Ini tidak masuk gosip, tidak masuk dalam ibadah. Tetapi kata ulama dihubungkan juga dengan niatnya. Memang betul-betul dia mau tahu hukum, tidak usah dirincikan. Jangan karena dia curhat sampaikan. Ini ada bedanya ya. Curhat itu menyampaikan masalah dan butuh jawaban. Itu masih boleh saja. Beda dengan riba, menggosipin orang, sengaja menceritakan kesempatan ini Ustadz memang dasarnya dia begitu, memang dasarnya keluarganya semua begitu. Jadi panjang ceritanya nih kemana-mana. Hati-hati ya. Kalau ada orang bilang, misal ini contoh, ada orang bilang itu orang-orang balik papan tuh tidak baik semua. Uh bahaya sekali. Hari kiamat dia berhadapan sama semua masyarakat Balikpapan. Itu orang dari negara ini baik-baik semuanya. Satu negara musuhnya hari kiamat. Ini apa ini? Untuk apa gitu? Gitu kan? Jadi fokus kepada masalah saja. Ini nggak masalah. Jadi minta fatwa. Yang kedua Bapak Ibu sekarang adalah uh, namanya. Istirshad ini meminta petunjuk. Misal saya janjian dengan, saya kasih contoh, saya janjian dengan seseorang, seorang bapak misalnya, telepon-teleponan, Pak kita ketemu ya, baiklah, ketemu di mana? Di masjid aja deh. Nanti sholat isya pak, baik. Dia belum pernah lihat saya, saya belum pernah lihat dia, belum tahu mana orangnya nih. Masuk masjid untuk sholat isya, kita nggak tahu mana orangnya. Tanya kepada salah satu jemaah pak, mana sih bapak si fulan? Oh ada di ujung sana tuh yang pakai baju warna putih misalnya. Baik, saya balik ke arah situ tempatnya bapak itu ternyata yang pakai baju putih ada lima orang. Saya tanya lagi pak, yang mana di situ? Maka orang yang memberikan petunjuk ini dia terpaksa harus menyampaikan cirinya. Misal dia bilang itu bapak yang botak kepalanya, itu bapak yang gendut. Kenapa dia sebutkan? Karena dari lima orang ini kalau tidak disebutin cirinya dia tidak tahu. Dan syaratnya orang yang sedang berikan petunjuk memang hanya mau memberikan petunjuk, bukan karena kebetulan dia jengkel sama orang itu. Tuh tuh tuh kesempatan yang gini tuh. tuh. Nah itu nggak boleh. Tapi betul-betul hanya memberikan petunjuk di sini. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah istinsah, minta nasihat. Misal begini, saya punya anak dilamar oleh seseorang. Saya nggak ngerti orang ini siapa nih. Si A datang lamar anak saya, saya tidak kenal. Maka saya datang kepada si B bertanya, B ini teman saya. Kamu kenal nggak si A ini? Dia datang lamar anak saya. Lalu si B mengatakan, iya saya kenal. Dan bagaimana menurut kamu? Dia di sini boleh menyampaikan apa yang dia tahu saja dengan niat menginformasikan agar saya tidak terjerumus. Misal dia bilang, setahu saya si A nggak sholat, setahu saya. Setahu saya si A ini orangnya hidupnya bebas. Setahu saya si A itu begini, misalnya sebuah informasi yang penting buat saya hanya berhubungan dengan masalah lamaran. Jangan sampai dia menceritakan semuanya macam-macam tentang orang itu. Yang dibutuhkan saja. Setahu saya begini, selesai. Itu boleh. Namanya istinsal. Bapak Ibu mau bisnis sama seseorang, Kemudian si A datang mengatakan, ayo kita bisnis yuk, saya mau buka putik. Baiklah, saya akan bisnis sama anda. Tapi saya tidak kenal dia. Datang, saya kita datang kepada si B tanya, si A bagaimana? Oh si A itu sering utang nggak bayar. Dia tahu yuk. Ya. Untuk spesial, saran saya jangan bisnis sama dia. Oh dia pernah menipu si fulan, boleh disampaikan. Tapi hanya sebatas informasi yang dibutuhkan untuk kerja tadi. Jangan nanti pada saat dia mau kerja lalu kita bilang, oh dia sering ribut sama keluarganya itu ribut sama istrinya, ribut sama anaknya, anaknya itu nakal semua, nggak ada hubungannya sama pekerjaan ini. Cukup yang ini saja. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang keempat adalah al-kunah namanya. Al-kunah wal al -Qaf. Kunah ini julukan yang memang kalau disebutkan pemilik julukan tidak tersinggung. Misal ada Bapak A ada seseorang namanya A misalnya, tapi A ini dua orang. Bapak A, mohon maaf kalau yang namanya sama. Pak Ahmad dengan Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad sama Pak Ahmad ini ada dua orang, yang satu penjual kambing, yang satu penjual mobil. Lalu dua-duanya sholat di masjid iklanin sama Sampaikan kepada Marbot Pak tolong iklannya ke jemaah masjid ya Habis Isya saya undang semuanya makan ke rumah saya Kata si Ahmad yang penjual kambing Lalu Marpoja iklanin, Bapak Ibu sekalian, Pak Ahmad undang kita makan semuanya habis isya di rumahnya ya. Ada jemaah yang tanya, Pak Ahmad yang mana nih? Ada dua Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad kambing. Misal. Memang itu sudah melekat karena dia jual kambing, dikatakan Ahmad kambing. Oh Ahmad mobil. Dan pemilik nama ini tidak tersinggung. Memang dia mau saja disebut dengan itu. Maka itu nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja dibuat julukan itu ya. Apalagi kalau orang itu tidak suka. Ya. Tapi ini sesuatu yang memang ciri khasnya tidak ada hubungannya dengan masalah ghibah. Allah alam ini yang berhubungan dengan surah Al-Humazah. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita agar selalu saja diucapkan pada hal yang bermanfaat. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbuatan, perkataan, perilaku kecuali kita masing-masing akan menanggung itu pada hari kiamat. Maka gunakan seluruh anggota tubuh kita ini dalam kebaikan-kebaikan. Terakhir penutupan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sadarilah pendengaran kalian, wajah kalian, <coughs> penglihatan kalian, semua berhubungan dengan wajah masuk dalam penglihatan ini termasuk lisannya dan hati kalian semua akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau punya salah sama orang, jangan tidur malam hari kecuali sudah sampaikan maaf kita. Minta maaf kepada dia. Kalau sudah meninggal bagaimana Ustaz? Doakan. Beristighfar kepada Allah, ya Allah dulu saya pernah gosipin orang dulu, maka saya sudah tidak tahu di mana orangnya. Ya Allah ampuni saya dan dia. Itu cukup dengan izin Allah kalau sudah meninggal atau sudah tidak ditahu di mana orangnya. Yang penting kita jangan pernah ada musuh. Ingat-ingat Hitung orang-orang yang pernah kita buat masalah, minta maaf segera. Itu penting sekali supaya tidak ada musuh pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.